Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah buku tentang Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak dalam Islam yaitu buku fikih Tarbiyatul Abna wa Ta'ifatun min Nasaihil Atiba fikih tentang pendidikan anak dan sejumlah nasihat para dokter tentang kesehatan anak karya Abu Abdullah Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala kita mulai dari muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudillalah wa may yudlil fala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 Ini apa yang tadi kita baca disebut dengan khutbatul hajah yang merupakan satu kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca atau membuka khutbah atau khutbah-khutbah beliau. Namun kalau tek asli khutbatul hajah itu tidak ada wanastahdihi. Nih. Namun eh, yang menambahkan dengan nastahdihi nih, maka maksudnya bukanlah membaca khutbatul hajah sama persis sebagaimana yang Nabi baca namun mukaddimah yang isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah bagian dari ya, yang pada dasarnya adalah ya, lafadznya tidak harus ini dan itu lafadznya bebas ya, membuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka oleh karena itu itu sudut pandang sebagian yang memberikan tambahan nastahdihi atau kemudian kalimat-kalimat yang lain tidaklah bermaksud dengan ini adalah membaca sama persis khutbatul hajah namun eh, membuka dengan sanjungan dan redaksi sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam eh, dalam mukaddimah itu itu ada kelonggaran, ada bebas ya, ya. Ngarang sendiri asal isinya benar, baik, satu hal yang tidak masalah dan tidak mengapa. Kemudian wa ba'du fa Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam dan memuliakan mereka wa hamalahum fil bari wal bahar dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk e, berkendaraan di daratan wal bahar dan di lautan. Wa razaqahum minat dan Allah berikan kepada mereka rezeki yang baik wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila dan Allah telah mengunggulkan keturunan Adam yaitu manusia atas banyak dari makhluk yang Allah ciptakan. Ya, maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Adam, anak keturunan Adam adalah Allah berikan rizki kepada mereka, Allah berikan kepada mereka rizki berupa at-tayyibat. Tentang makna at-tayyibat, maka kalau dalam tafsir Al-Jalalain misalnya, at-tayyibat maknanya adalah al-mustaladzat, yang enak dimakan, yang lezat dimakan. Ini, maka kalau definisi at-tayyibat di tafsir Jalalain di tafsir surat Al-Maidah itu artinya yang enak di mulut, enak dimakan, seger, lezat dan semacam itu itu at-tayyibat. Dan ada sebagian yang melengkapi eh, definisi at-tayyibat ini dengan eh, tidak cukup dengan al-mustalladzat ya, namun perlu ditambahkan dengan ungkapan al, eh, maka at adalah al-mustaladzat aminat akibatuha yang aman dari dampak jeleknya enak dan tidak mengandung dampak yang jelek boleh jadi dampak jelek dari sisi kesehatan atau dampak jelek dari sisi syariat maka dia enak namun karena pewarnanya demikian banyak, pengawetnya berlebihan, maka dia tidak lagi tayyibat. Kalau pakai definisi ajalah lain boleh jadi masih tayyibat. Nih, karena enak di mulut, nih, enak dirasakan, maka berarti dia tayyibat, al-mustaladzat, maka dia lezat. Oh, namun dengan uh, tambahan e, tersebut maka jadinya makanan yang banyak pewarnanya, banyak pengawetnya yang itu melebihi kadar toleransi. Nah, ini sudah tidak lagi tayyibat. Atau enak namun ternyata diharamkan oleh syariat. Ini, maka ini juga bukan tayyibat. Khalaqahum subhanahu Allah ciptakan manusia dan Allah tidaklah menciptakannya abasan main-main. Yaitu tanpa cuma sekedar suka-suka tanpa ada tujuan. Fata'alallahu anil abasi maka maha tinggi Allah, maha suci Allah, tidak layak dan mustahil Allah melakukan tindakan yang abas cuma main-main. Hmm. Karena ya, orang ya, manusia dewasa saja, manusia yang berakal itu tidak layak untuk melakukan hal yang main-main. Maka Allah membabil aula, ala qiyasil aula. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mem, e, mem, e, mem, meninggalkan mereka, membiarkan mereka sudan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan mereka dan Allah bebani mereka dengan sejumlah beban Allah perintah dan Allah larang, Allah berikan padanya pada manusia sejumlah wasiat dan Allah uji dengan sejumlah ujian dan Allah uji dengan sejumlah ujian. Mihan jama dari mihnah artinya ujian. Kemudian Allah Subhanahu nanti pada hari kiamat akan mengumpulkan manusia dan menanyai mereka tentang apa yang telah Allah bebankan kepada mereka. Wa amma ammarhum tentang apa yang Allah perintahkan, tentang apa yang Allah larang, apakah mereka komubi telah melaksanakan, komabi artinya melaksanakan, kullifu bihi apa yang dibebankan kepada mereka. Dan apakah mereka telah mentaati apa yang diperintahkan dan telah berhenti dari apa yang dilarang? wa dan telah melaksanakan apa yang Allah wasiatkan ataukah tidak? apakah mereka bersabar menghadapi menghadapi ibtila, menghadapi ujian dan apakah mereka lulus almihan ujian ataukah tidak. Dan di antara hal yang Allah bebankan kepada anak keturunan Adam adalah ya, ya, adalah riayatul zuriyah adalah eh, merawat keturunan dengan baik wa islahun nasal eh, dan menyikapi eh, keturunan dengan yang mewujudkan kemaslahatan. Wasa'i li istinqadhin nafsi ma'al ahli wal aulad minan nar dan berupaya untuk menyelamatkan diri demikian juga istri dan anak dari api neraka sebagaimana firman Allah Subhanahu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian wa ahlikum dan istri-istri kalian naran dari api neraka dan perlu diketahui bahwasannya eh, termasuk dalam eh, dalam hal ini adalah menjaga anak namun anak itu bagian dari anfus dan tidak masuk bukan bagian dari ahlikum. Bagian dari angfusakum. Wahai para laki-laki yang punya tanggung jawab, laki-laki yang betul-betul beriman, jagalah diri kalian dan anak kalian, wa ahlikum dan istri kalian. Itu terjemah yang tepat. Naron dari api neraka, wa kuduhan nasu wal hijarah yang bahan bakunya adalah manusia yaitu orang-orang kafir wal hijarah dan batu yaitu bebatuan yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di neraka terdapat banyak malaikat, ghiladun yang keras, sidatun yang kuat yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan dan melakukan semua hal yang diperintahkan. Demikian juga Allah berfirman di surat An-Nisa, "Yusikumullah fi auladikum." Allah berwasiat kepada kalian, jagalah baik-baik, peliharalah, eh, jagalah baik-baik anak-anak kalian. Dan Allah Subhanahu dan eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, "Kulukum ra'in, semua kalian adalah pengembala." Ya, yaitu pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gembalakan. Farajul maka seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak adalah ra'in fi baitihi, pemimpin di rumahnya. Dan dialah yang dan dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin dan rumahnya di sini ya tentu tidak harus rumah miliknya boleh jadi rumah kontraannya nah, ya. eh, ya, namun yang jelas itu adalah rumah yang ya, dia tempat tinggali wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha dan seorang perempuan adalah pemimpin atau pengembala untuk rumah suaminya. Itu rumah yang disediakan oleh suaminya boleh jadi itu milik suaminya atau ya, dikontrakkan oleh suaminya. Wa ya mas'ulatun an ra'iyatiha dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Demikian juga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diatkan oleh Muslim, wa inna liwalatika alaika haqqa dan anakmu itu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Maka anak yang Alladzina yurzaku bihimul abdu yang seorang hamba itu diberi nikmat dengannya adalah fitnaton adalah ujian. on dan ujian dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Apakah mereka ya sayakumuna ma'al aulad bi apakah mereka yakumuna bi melaksanakan ber, berkaitan dengan anak-anak mereka apa yang Allah wajibkan berupa syukur terhadap nikmat Allah berupa diberi anak ataukah tidak apakah mereka akan sayukumu nabi ma'al aulad mereka akan melaksanakan bersama anak-anaknya terhadap anak-anaknya untuk menegakkan hududillah aturan-aturan Allah dia akan laksanakan, dia akan perhatikan aturan-aturan Allah dalam masalah bersikap kepada anak. Hmm, ataukah kemudian dia punya prinsip ya anak itu dibiarkan semaunya tanpa melihat apakah melanggar aturan-aturan Allah ataukah tidak. Apakah kemudian anaknya sholat ataukah tidak, masa bodoh, anaknya puasa ataukah tidak, tidak mau tahu anaknya bangun sholat subuh ataukah tidak, tidak mau tahu. Berarti ini tidak menegakkan aturan-aturan Allah terhadap anaknya. Wa saya seluku al aulad, apakah mereka akan, para orang tua tersebut akan bersikap terhadap anak dengan apa yang diperintahkan oleh Rabb mereka dan apa yang diajarkan oleh Nabi mereka ataukah tidak. Ya, apakah mereka akan terfitnah dengan anak ataukah mereka akan tegar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kemudian gara-gara anak cinta anak akhirnya kemudian bapaknya terfitnah dalam artian ya, rusak agamanya. Karena cintanya dengan anak, anak punya keinginan ini dan itu, maka uh, bapaknya berupaya untuk nuruti sampai-sampai ya, boleh jadi mencuri, boleh jadi korupsi, boleh jadi ya, melakukan hal-hal yang lain. Ya, demi kemudian cinta pada anak, maka cari duit ya, semangat sampai lupa sholat. Nah, maka ini artinya uh, itu yang dimaksud dengan terfitnah dengan anak maka apakah orang tua dan uh, apakah orang tua itu akan terfitnah dengan anaknya sehingga rusaklah agamanya gara-gara cinta yang overdosis dan berlebihan terhadap anak ataukah akan tetap tegar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala maka itu akan uh, itulah ujian Allah Subhanahu wa taala dengan anak maka hal-hal di atas dan yang lainnya adalah poin-poin labuda yang tidak boleh tidak bagi siapa saja menginginkan keselamatan agamanya dan dunianya ini ya, tidak boleh tidak adalah dia lewati dengan sukses bahkan dia hendaklah dia ya tak eh, hendaklah dia melewatinya ya, dengan sukses oh ya tak ada dan melewatinya ya, bitafawuk ya, tafawuk itu kalau istilah sekolah aslinya kumlot Ya, apakah kemudian nanti bahkan bukan hanya lulus ujian, bukan hanya najah dalam artian lulus ujian, namun lulus ujian dan kumplot hasilnya. Wa yakum bima amarallahu fiha khairu qiyam dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya. Hada demikian waqad wafaqani Allah dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kemudahan kepadaku wahadani dan berikan petunjuk padaku ila tanawul untuk membahas sedikit berkenaan dengan tarbiyatul abna ya, pendidikan anak berupa fikih, adab, akhlak, watak dan bagaimanakah bersikap dengan anak yang aku namai apa yang aku kumpulkan, tulisan yang aku kumpulkan dengan judul fikih tarbiyatul abna. Wadhalika dan hal tersebut min melalui apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam petunjuk Nabi dan petunjuk keteladanan Nabi dan keteladanan para sahabat radhiyallahu anhum. tu maka aku telah bijam mengumpulkan madatin tayyibatin sejumlah bahan yang ya, bagus ya, berisi eh, ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah mendidik anak. Kemudian alaf tu bainaha, kemudian aku susun, warna saktu, kemudian aku tata, kayan tafi al muslimun supaya kaum muslimin bisa mendapatkan manfaat ya, berkenaan dengan pendidikan anak bisa mendapatkan pencerahan melalui kitab birobihim melalui Al-Quran dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam kemudian bisa mengambil pen, eh, mendapatkan pencerahan dari perkataan para imam, para ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin. Lalu aku kumpulkan jadi sejumlah bab alhamdulillah dalam kitab ini di bawah judul Fikih Tarbiyatul Abna dan e, buku ini ala enam model dengan silsilah buku berseri yang aku berjalan padanya dan aku suguhkan kepada ammatul muslimin eh, awam kaum muslimin kafikil akhlak semacam buku karya si Mustafa Al-Adawi yang judulnya fikih, fikih akhlak dua jilid fikih ta'amul baina zaujain ini uh, fikih interaksi di antara suami istri yang uh, yang buku yang kedua yang beliau sebutkan ini telah pernah kita bahas kita baca di majelis ini, majelis Jumat pagi dan telah kita uh, selesaikan fikih ta'amul baina zaujain dan buku-buku beliau yang lain yang semodel. Maka buku-buku tersebut tadi disampaikan e, pangsa pasarnya adalah amatul muslimin, bukan untuk eh, Bahatullah ilm bukan pembahasan yang berat yang kemudian namun adalah pembahasan yang ringan yang bisa diambil manfaatnya oleh semua orang. Maka di sini beliau eh, menceritakan model atau gaya penulisan beliau di sini. Ada bab-babnya, kemudian eh, bahasanya sasarannya adalah untuk amatul muslimin eh, sejenis dengan sejumlah karya-karya beliau yang memang ditujukan untuk itu. Yang rata-rata judulnya fikih, fikih ta'amul, e, interaksi dengan orang tua, fikih, interaksi suami istri dan seterusnya. Fikih hasad dan teman-temannya. Semuanya ditujukan untuk amatul muslimin, untuk konsumsi publik bukan kalangan terbatas, kalangan terpelajar. Dan aku dan aku tidaklah bermaksud dalam buku ini untuk tawasso azaid ber, ya, uh, eh, perluas-luas yang berlebihan yang menjemukan menjemu, uh, membuat jemu tidak pula ringkas al-mukhil yang kurang sempurna yang rusak maka buku ini kemudian diharapkan pertengahan tidak kemudian bertele-tele yang itu menjemukan dan juga tidak terlalu padat ringkas sehingga kurang maksimal pembahasannya namun yang diinginkan adalah tengah-tengah di antara dua hal tersebut Walam astarsil dan aku tidaklah eh, berpanjang lebar dalam masalah mentahid hadis. Namun akan kuberikan hadis apa yang jadi haknya min hukmin berupa status. Apakah sahih, daif, atau kehasan. Ma'al qadr al-kafi dengan kadar yang mencukupi. Yang sudah mewujudkan lil di tujuan min tahid berupa tahid hadis. Demikian juga bukanlah menjadi maksudku menjelaskan hukum-hukum seputar anak Ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya maka tidak akan ada pembahasan panjang lebar tentang masalah akikoh, masalah ya, fikih nama uh, dan yang lain dan masalah fikih penamaan anak juga telah kita bahas di majelis ini majelis Jumat pagi dari kitab Tasmiyatul Maulud karya Sebekar Abu Zaid uh, rahimallahu taala. Maka ahkamul aulat itu ya, cuma ya, nyerempet saja dan tidak menjadi fokus pembahasan. Fokus pembahasannya di kata kunci tarbiyah. Ya. Oleh karena itu ini memarok biha aku cuma melewati ya, ahkamul maulud ya, muruan syarian ya, dengan cepat saja. Maka cuma disinggung saja dan tidak dibahas akhidan minha aku ambil dari ahkamul maulud kadar yang memang dibutuhkan oleh topik buku ini karena buku ini topiknya adalah tentang masalah pendidikan Thumma Kemudian aku e, memberikan menolehkan pandangan e, ila umurin kepada sejumlah hal qad yara yang boleh jadi banyak orang atau sejumlah orang berpandangan bahasanya itu perlu panjang lebar wa ishab dan panjang lebar fil hadis dalam pembicaraan walakinni uh, aktafi bima aradahu tarikan li akhil qari al karim al mazid min al istirsal namun aku tetap cukupkan dengan apa bima uriduhu dengan apa yang aku bawakan dan akan aku biarkan pembaca yang mulia al-mazid min al istirsal untuk kemudian berpanjang uh, berlebihan berpanjang lebar sendiri. Fatihan amamahu at-tariq aku cuma membukakan jalan di hadapannya. Maka boleh jadi ada sejumlah orang ini perkara ini perlu dibahas sedetail, panjang lebar, namun tetap tidak akan aku bahas detail dan panjang lebar, cuma akan aku berikan kunci kuncinya. Nanti kemudian apa panjang lebarnya bisa ditangkap dan bisa dipahami dari kunci-kunci yang telah diberikan. Wabillahi taufik eh, wa minhu asadat. Allah memberikan taufik dan darinya asadat eh, perkataan yang benar dan yang tepat. Wabihamdillahi dan dengan memuji Allah maka aku telah tubi aku telah mengumpulkan sejumlah materi ilmiah yang valid dalam kitab ini ma'atawthik al-ma'lumah dan uh, eh, tausik tausik itu menegaskan uh, memastikan validitas maklumah informasi yang diberikan dan menisbatkannya kepada sumbernya. Ini, maka beliau sampaikan bahasanya kutipan-kutipan itu ini kutipan-kutipan yang ada di buku ini nanti akan ada catatan kaki yang ini, kemudian di sana disebutkan sumbernya dari mana. Itu yang disebut dengan tausikul maklumah menegaskan valida, eh, validitas informasi. Ini ada informasi semacam ini, ini sumbernya buku ini karya fulan halaman sekian dan seterusnya. Dan aku kemudian menjauhkan diri menalaut dari mengotori wal ghisha ya, dan ya, dan sampah berupa hadis-hadis palsu yang didustakan atas yang dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ngasih jaminan bahasanya isi buku ini ya, eh, tidak ada di dalamnya hadis palsu. Hada da, eh, da, sekian wa itmamam lin naf'i dalam rangka untuk menyempurnakan manfaat maka sejumlah teman-teman al-asatidah al-atiba bikuliah ya titip sejumlah ikhwan kita yaitu kawan-kawan kita ada don ya, berarti e, sejumlah orang dari kalangan asatidah al-atiba e, para dosen dan dia adalah dokter di fakultas kedokteran dan yang lainnya min maharotil atiba sejumlah para tabib-tabib atau dokter-dokter yang mahir telah bitakdim telah memberikan sejumlah nasihat untuk para ibu berkenaan dengan masalah mendidik anaknya dan merawat anaknya nasihat dari sisi kesehatan. Fa'as'alullaha maka aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah mereka berikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesembuhan melalui usaha mereka dan Allah memberkahi mereka dan apa yang mereka tulis. Wassallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, maka untuk nasihat-nasihat tentang kesehatan beliau cuma kemudian e, menyodorkan apa yang ditulis oleh dokter-dokter di fakultas uh, kedokteran yang memberikan sejumlah makalah dan tulisan kepada beliau. Demikian ditulis oleh Abu Abdillah Mustafa bin Al-Adawi Salbayah yang tinggal di Mesir di provinsi Dakhaliyah di satu kabupaten namanya Maniatu Moniatu Samnud. Ya, kemudian kita masuk di uh, bab yang pertama satu hal yang uh, wajib untuk disadari oleh para orang tua bahasanya Allah lah yang memberikan hidayah. wal muhtadi man hadahullah. Dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah. artinya orang tua hanya bisa usaha bagaimanakah anaknya mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi anak yang soleh, anak yang mengenal agama dan mengamalkannya. Namun ya, ya, tentu usaha tersebut tidak mesti sukses. Ada yang sukses, ada yang kemudian menghasilkan buahnya dan ada yang tidak. Ya, maka ini satu hal yang patut disadari. Kemudian eh, karena Allah berikan petunjuk, maka artinya Jangan lupa orang tua banyak-banyak berdoa, ya, minta mendoakan orang eh, mendoakan anak-anaknya agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepadanya. Ya, jangan kemudian sibuk belajar parenting, eh, lupa doa. Nah, sibuk ini, sibuk itu, namun doa di tengah malam, doa di waktu-waktu mustajab agar anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh malah kelewatan. Nah, ini sudah konsultasi psikolog ini dan itu, ahli parenting ini dan itu, seminar parenting ini dan itu, namun doanya kelewatan. Ya. maka hendaknya eh, jangan sampai eh, orang tua muslim demikian. Ya. Ya. doa adalah senjata orang yang beriman, senjata pokok orang yang beriman. Maka jika orang tua menyadari al hadihu Allah, yang kemudian berikan petunjuk, yang kemudian menyebabkan anak itu jadi anak yang baik, anak yang soleh itu Allah lah yang ngasih, Allah lah yang ngasih petunjuk, maka minta kepada yang punya. I'lam ayuhal ab wa anti ayatuhal um maka ketailah wahai seorang ayah dan wahai ibu tamamal ilm dengan eh, sebenar-benar eh, Eh, mengerti dan benar-benar sadar dan yakinlah anda berdua dengan benar-benar yakin annal hadhi Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya yang memberi petunjuk itu Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan apa yang anda lakukan untuk baiknya anak inama huwa faqat hanyalah al-akhdu bi asbabil hidayah hanyalah usaha-usaha ya, agar anak itu mendapatkan hidayah, diberi nasihat, diberi fasilitas, boleh jadi kemudian diantar untuk kemudian TPA dan atau boleh jadi didatangkan guru privat dan seterusnya untuk ngajari Quran, untuk ngajari agama dan sebagainya, maka itu semua sekedar usaha. Usaha yang wajib untuk e, dilakukan, e, namun e, hasil akhirnya adalah Allah yang punya. Wal qiyam dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas Anda berdua terhadap anak. Wa ma wara'a fawa ilallah. Adapun hasilnya apa yang akan terwujud di balik usaha tersebut artinya hasilnya ataupun hasil dari usaha tadi maka itu otoritas dan hak Allah Subhanahu wa taala. Belum jadi orang tuanya sudah cerewet, sudah keluar banyak biaya untuk ini dan itu, keluar banyak waktu. Non ternyata ya, ternyata hasilnya tidak menghasilkan. Maka itu jangan kaget dan jangan ya, ya, jangan heran ya, karena kita cuma usaha. Fawwa eh, subhanahu yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Karena Allah memberikan petunjuk pada siapa saja Ya Allah kehendaki dan Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian beliau bawakan sejumlah ayat dalam tema ini. Yaitu Allah lah yang memberikan petunjuk semacam firman Allah Azza wa Jal, fawal muhtadi. Siapa yang Allah berikan petunjuk, dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan yang menerima petunjuk. Wa man dan siapa yang Allah sesatkan, faulaika humul khasirun maka mereka oh, itulah orang yang merugi. Allah tidaklah rugi dengan sesatnya mereka, namun mereka sendiri yang rugi. Dan Allah berfirman, fa innallaha Allah may yasha wa yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala itu dia sesatkan siapa saja yang dia kehendaki, dia beri hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Fala tadhhabu fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah engkau Eh, berlebihan bersedih hati wahai Muhammad karena memikirkan mereka yang sudah didakwai secara maksimal kok ternyata e, ternyata tidak juga kunjung mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala berfirman seandainya kami mau niscaya kami bisa paksa eh, dan kami sehingga kami berikan pada setiap jiwa hidayahnya. Nah, seandainya Allah mau, kemudian Allah maksa semua orang untuk jadi orang baik, bisa saja. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki demikian. Namun menghendaki untuk menguji manusia. Ini, siapakah yang mencari hidayah kemudian sehingga mendapatkannya dan siapa yang mencari kesesatan kemudian mendapatkannya. Walau sya'a rabbuka amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Seandainya Allah mau, semua orang yang di muka bumi itu beriman semua. Tidak ada yang kafir. Allah paksa mereka untuk beriman. Kalau mau bisa, karena Allah Rabbul Alamin. Namun hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak uh, tidak kemudian demikian. Ya Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah tunjukkan ya, untuk menerima cahayanya, cahaya hidayahnya, siapa saja yang Allah kehendaki. Wallah yahdi mayyasha'u siratin mustaqim. Allah memberikan petunjuk pada siapa saja Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Kul falilal hujjatul balighah. Katakanlah bahasa milik Allah argumen yang hebat. Falau sya'ala hadakum ajma'in. Oleh karena itu seandainya Allah mau, niscaya Allah bisa memberikan petunjuk pada semua kalian. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, wala yanfa'ukum nushi, nasihatku itu tidak manfaat untuk kalian. In aratu an ansahalakum jika aku ingin berikan nasihat kepada kalian namun kana Allah yuridu ayruyakum. Namun ternyata Allah ingin menyesatkan kalian. Ini. Wa rabbukum wa ilaihi turja'un dia, karena dialah Rabb kalian. Dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan maka nasihat ya, nasihat orang yang paling pintar memberikan nasihat nasihat para nabi itu tidak akan mempan ya, jika memang Allah tidak menghendaki orang yang diberi nasihat untuk mendapatkan hidayah. Ya, wangdur maka perhatikanlah sejumlah perkataan yang disampaikan oleh Isa alaih salatu wassalam fil mahdi di ayunan ketika dia berkata ketika bayinya ketika baru saja lahir dia mengatakan kepada kaumnya kepada Bani Israel yang bertanya kepada ibunya Maryam tentang Isa maka Isa mengatakan ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya sungguh aku adalah hamba Allah Allah berikan kepadaku alkitab dan Allah jadikan aku seorang nabi wa ja'alani mubarakan aina kuntu dan Allah jadikan aku adalah orang yang mubarakan diberkahi di mana saja aku berada. Dinding dimaksud orang yang diberkahi di mana saja uh, aku berada uh, berdasarkan penjelasan Mujahid maknanya sebagaimana ditafsir Ibnu Katsir Waja'alani mubarakan aynama kuntu artinya wajah mualliman lil khair aynama kuntu. Dan, dan Allah akan jadikan aku adalah orang yang mengajarkan kebaikan dan menebarkan kebaikan di mana saja aku berada. Itu orang yang disebut mubarakan. Ya, itu yang disebut dengan rojulun mubarakun. Makanya eh, maka yang dimaksud dengan rojulun mubarakun ya, itu adalah orang yang menebarkan ilmu dan kebaikan ya, di mana saja dia berada. Ya, maka ketika kita duduk, kita pun mendengar nasihat ya, nasihat-nasihat kebaikan. Ketika dia guyon, guyonnya pun ada muatan pesan-pesan kebaikan. Ketika kemudian dia beraktivitas, itu pun cara tidak langsung e, mengajari kita dengan perbuatan. Bagaimanakah bersikap yang baik, bagaimanakah bertutur kata yang baik, ya, bagaimanakah punya adab dan etika kepada orang lain, kepada orang yang lebih tua, kepada ini dan seterusnya. Maka di mana saja beliau berada, beliau mengajari kita, ya, beliau mengajari kita dengan perbuatannya, dengan adabnya, dengan etikanya, dengan senyumnya, dengan tutur katanya. Nah, makan bareng pun nah, kita dapat Eh, pelajaran bagaimanakah adab makan, bagaimanakah eh, atau kemudian eh, ya hal-hal yang lain itu pun kemudian kita dapatkan. Maka itulah yang disebut rajulun mubarakun. Ya, rajulun mubarakun. Orang yang di mana saja dia berada, dia mengajarkan kebaikan. Hmm. Hmm ngobrol dia mengajarkan kebaikan, dia ceramah juga mengajarkan kebaikan, ya, ya, bikin status Facebooknya juga isinya kebaikan, semuanya isinya kebaikan. Hmm, maka itu namanya rojulun mubarakun. Ya. Dan tentu uh, modal pokok agar seorang itu menjadi rojulun mubarakun adalah al-ilmu. Karena bagaimanakah mungkin seorang itu mengajarkan, mengajar kalau dia tidak ya, tidak memiliki apa yang ya, bahan apa yang mau diajarkan. Maka kata kunci untuk menjadi rajulun mubarakun adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, ilmunya bukan hanya teori namun ya, adalah realita yang ada pada dirinya. Dan tentu ini adalah uh, adalah kalimat pujian ini, ini adalah tentu satu kalimat pujian. Jadi mubarak, ya, rojulun mubarakun nah, itu gelar gelaran yang terpuji. Dan selainnya penuntut ilmu kemudian berusaha untuk menjadikan hal ini. Oleh karena itu maka ya, di antara doa yang dipanjatkan oleh penulis qaidul Arba kepada orang yang membacanya ya, Eh, As'alullah al-azim Rabbul arsil karim ayatawallaka fi dunya wal akhirah wa ja'alaka mubarakan aina makunta. Eh, maka wahai pembaca buku ini saya doakan, doakan kalian eh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mubarakan aina makunta. Ya, wahai uh, maka ini doa ya, doa seorang ya, alim kepada orang yang membaca bukunya. Artinya seorang penuntut ilmu hendaklah dia menjadi rojulun mubarak. Ya, hendaklah dia punya cita-cita menjadi rojulun mubarak. Hendaklah dia berharap, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan dia mubarakan. Nah, aina makana. Jadi orang yang diberkahi di mana saja dia berada. Wa ausani bi salati wa zakati madum tuhaya. Dan Allah wasiatkan padaku untuk salat dan zakat selama aku hidup. Maka ini menunjukkan bahasanya eh, dalam syariat Isa itu terdapat salat dan terdapat zakat. Baron walidati dan Allah wasiatkan padaku untuk berbuat baik kepada ibuku walam yaj'alni jabbaron syaqiyya dan Allah tidak akan menjadikanku sebagai orang yang kasar, yang celaka. Maka lihatlah perkataan Isa, Allah beri, Allah jadikan aku, Allah jadikan aku, Allah tidak menjadikan aku. maka itu semua menunjukkan bahasa yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wakadalika maka demikian juga lihatlah dan renungkanlah firman Allah Ta'ala wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan kami jadikan anaknya Maryam yaitu Isa dan ibunya sebagai tanda kekuasaan Allah. Faman uh, eh, famanillah diatahu siapa yang memberi, siapa yang menjadikan dan siapa yang tidak menjadikan tentu jawabannya dialah Allah Subhanahu wa taala. lil abdi min amri syai' maka hamba tidaklah memiliki kewenangan sedikit pun. Maka oleh karena itu kita pun ridha Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Ya, dan berkenaan dengan kita ridha Allah sebagai Rabb, maka satu hal yang patut untuk diingat bahasa Rabb dan ilah adalah dua kata yang eh, jika kumpul maknanya berbeda, namun jika bersendirian maknanya kumpul. Maka disebut jika disebut Rabb dan ilah maka ilah artinya yang disembah-sembah, ya, yang dipuja-puja, yang diibadai karena cinta dan ketundukan, sedangkan Rob artinya yang memiliki dan mengatur jagat raya. Dan jika disebut Rob, maka mencakup dua-duanya. juga disebut ilah saja, maka juga mencakup dua-duanya. Maka kita ridho Allah sebagai Rob itu artinya dua-duanya, Rob dan ilah. Ya, artinya kita meyakini bahasanya Allah adalah pemilik dan pengatur jagat raya dan kita pun mengikrarkan bahasanya dialah Allah yang kita sembah-sembah. Wahada Al-Ibn Al-Aq dan Allah contohkan seorang anak yang durhaka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf. Ya. Ya. Anak yang durhaka kurang ajar sama orang tuanya dan kafir ya, maka sempurnalah dia celakanya ya, ya, dia kurang ajar sama orang tuanya tidak sopan ya, demikian juga dia kafir waqat azarahullah ya, dan Allah telah sesatkan dia wawayakuli walidayhi dia berkata kepada ibu bapaknya ufid lakuma ya, ketika dinasihati anak ini anak durhaka yang Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf ketika dinasihati baik-baik oleh orang tuanya ya, agar beriman, ya, agar jadi anak yang beriman. Beriman di antaranya adalah mengimani adanya yaumul ba'as, adanya hari berbangkit. Maka respon dia apa? Ufil lakuma. Ya, yang ini adalah sebagaimana Allah ceritakan di ayat yang lain mengucapkan uf kepada orang tua adalah satu hal yang Allah larang maka dia malah mengatakan contoh anak durhaka yang Allah katakan ya, dia menyakiti orang tuanya dengan kata-kata dengan mengatakan ufil lakuma uf untuk kalian berdua dan uf maknanya adalah atadodjar aku bosan denganmu aku bosan maka ufil lakuma aku bosan dengan nasihatmu aku bosan dengan omonganmu dan ini adalah tentu kata-kata yang menyakitkan sama orang tuanya dia katakan bosen pak bola balik eh, konsolat konsolat bosen eh, maka tentu ini kata-kata kurang ajar ini, ini, contoh tindakan dan ucapan anak yang durhaka ya, bosan dengan nasihat orang tuanya dengan perkataan baik orang tuanya. Ata ini apakah engkau janjikan apakah kalian berdua wahai bapak dan ibuku apa engkau kan, eh, janjikan kepada aku an ukhoja bahasanya aku akan dikeluarkan dari kubur aku akan dibangkitkan dari kubur waqad khalatil kurunu sedangkan telah banyak ya, generasi yang pada mati dan enggak pada dikeluarkan mingko beli sebelumku itu sudah banyak manusia nyatanya sampai sekarang belum ada yang bangkit-bangkit juga eh, eh. akhirnya apa wahuma ya, eh, Maka kedua orang tuanya cuma bisa berdoa kepada Allah. Eh, kedua orang tuanya yastaghis ya, meminta raus, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bisa berdoa, ya mudah-mudahan le kamu ya entah kapan mau sadar insaf ini. Ya Allah, nah, ya, punya anak kombelingnya seperti ini. Ya. Ya, maka keduanya pun akhirnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pertolongannya, Allah berikan hidayahnya. Dan dia katakan dua orang tua tersebut, ayah dan ibu yang perhatian dengan anaknya ini, kemudian mengatakan kepada anaknya, "Wailaka amin." celaka engkau, binasalah engkau, sungguh engkau akan jadi orang yang binasa. Ya, jika engkau tetap ngotot dengan keyakinanmu tersebut, tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari kiamat. Amin. Imat berimanlah engkau. Ya, di tafsir jalan lain, amin aibil ba'as. Maka berimalah engkau dengan adanya hari berbangkit. Jangan ngotot, jangan keras kepala. Ya, ada kiamat. Imanilah kalau ada hari akhir, wahai anakku. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu tidak mungkin meleset. Ini kalau ya, yaitu janji Allah bahasanya ada kiamat itu tidak mungkin meleset. Allah janjikan ada kiamat pasti itu ada kiamat. Fayakul maka lihat respon si anak durhaka. Fayakul ternyata si anak durhaka tersebut mengatakan mahada ila asatirul awalin. Wahai bapak dan ibu, tidaklah ini ya, cerita ada hari berbangkit, ada kiamat, nanti ada surga, ada, ada neraka, kecuali ya, dongeng orang-orang dulu, ya, kecuali akadib, ya, asatir, ya, di tafsir jalanan dikatakan akadib. Kecuali ini cuma omongan bohong, itu penipuan, ya, itu kebohongan buatan orang-orang dulu. Bilang-bilang kalau ada kiamat nanti kita akan bertanggung jawab dengan amal itu semua bohong ya, lihat perkataan si anak durhaka ini pada orang tuanya ini, ya dan ya ini kurang ajarnya betul-betul kurang ajar ini, anak yang kurang ajar namun tidak begitu kurang ajar ya dinasihati diem namun ya tidak berubah ini kan kurang ajar namun nggak begitu kurang ajar nggak usah nggak kemudian merespon ya. lah ini ah, berimanlah nak dengan hari kiamat Allah oh, Termin kiamat itu cuma bohongan buatan orang dulu saja ya, itu penipuan publik ibu termasuk orang yang kena penipuan publik <laughs> lihat betapa durhakanya anak ini yang Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf ya, ya, kurang ajar yang agak mendingan diem gitu ya Ya, ayo beriman tapi tetap tidak beriman cuma diem saja anak ini ndak ya. Ya, disuruh beriman sama orang tuanya bapak ibunya yang beriman dia mengatakan malah ya maha da'il asatirul awalin tidaklah apa yang eh, engkau berdua sampaikan kecuali cuma ya, omongan bohong saja Kemudian Allah katakan ulaikal ladina haqqa alaihimul qaul maka itulah contoh ya, itulah orang-orang yang telah wajib atas mereka ketetapan Allah yaitu adab fi umamin di berbagai umat qad khalat min qablihim yang juga telah berlalu sebelum mereka baik dari kalangan jin ataupun manusia innahum kanu khasirun innahum kanu khasirin dan mereka-mereka inilah yang tidak mau beriman ya, di antaranya tidak beriman dengan hari akhir mereka inilah orang-orang yang merugi Maka kenapa bisa ada anak demikian durhakanya kepada orang tuanya semacam ini? Mengatakan buka, eh, bukan hanya uh, menolak nasihat orang tuanya, bahkan mengatakan bohong uh, nasihat yang diberikan oleh orang tuanya, bahkan menyakiti orang tuanya dengan kata-kata, dengan mengatakan uff. Uh, maka faman dalladhi azghahu siapakah yang menyesatkan anak semodel ini tentu jawabannya Allah Subhanahu wa taala Orang tuanya udah ngasih nasihat. Orang tuanya tidak kurang-kurang ngasih nasihat. Orang tuanya juga sudah berdoa. Orang tuanya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah. Nasihat juga sudah diberikan. Namun ternyata anaknya ya, semakin menjadi-jadi. Maka di manakah uh, akarnya, di manakah sumbernya? Jawabannya ya karena memang uh, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Man dalladzi adallahu? Siapakah yang menyesatkannya? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu faya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik wa asli Allahumma lana fi dhurriyyatina wa hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama.